gelap malam berubah-ubah sikap beliau berubah-ubah membuat bingung sekali waktu dia menyatakan tentang berkonen harus meninggalkannya sekali waktu dia membelanya sekali waktu mutalabun juga berarti ya